Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, neraka jangan masih saja berkata, maka ada tambahan. Ke akhirnya Tuhan pemilik kemuliaan meletakkan kakinya. Kemudian dia berkata, cukup cukup demi kemuliaanmu. Lalu lalu neraka satu sama lain saling terlihat. Tanyaannya bu ya, kaki Allah. Jadi ada ustadz yang mengatakan kita cukup imani kaki Allah itu. Jadi tanggapan kita sebagai muslim bagaimana? Kaki Allah. Ya, ada kelompok zaman dahulu itu namanya mujassimah yang mengatakan Allah itu berjisim. Artinya semua bentuk sesuatu yang ada dimiliki oleh manusia mulai dari mata, kaki, tangan ini semuanya di saat ini disebutkan kepada Allah lalu terbayang di dalam benaknya Allah ada tangan seperti itu Makanya laisa kamitsli syai Allah tidak seperti apapun. Nah, karena disebut tangan kadang, disebut kaki kadang, disebut mata sesaat, disebut wajah sesaat. Maka ini orang bisa saja membayangkan seolah-olah Allah itu seperti yang yang selama ini ada. Biarpun sudah dikasih rambu-rambu laisa kamitsli syai Allah tidak seperti apapun. Cuman seseorang itu akan selalu membawa apa yang didengar dari lafadznya kepada sesuatu yang ada di dalam benaknya, pengalamannya. Saya buat contoh. Ada orang gunung yang nggak pernah kenal dalam dunia listrik. Gunung. Di sana ada namanya lentera atau lampu. Lampu. Baik karena di gunung lampunya pakai apa namanya? Coblek itu. Baik kalau matikan ini gimana? Ditiup, fuh begitu. Baik. Tak taunya dia adalah orang gunung turun kota. Sampai ke kota, rumahnya ke rumah bibinya budenya. Habis mal tidur, pagi-pagi bibinya mau ke pasar. Nak, kalau sudah siang nanti dimatikan ya lampunya Iya bu, ya bi. Bibiknya pergi, tatanya pulang belum dimatiin. Lo kenapa tidak kamu matiin? Gak bisa bi, saya tiup berkali-kali gak mati. Karena apa? Orang itu sesuai dengan pengalamannya. Kalau disebut tangan Anda bagaimanapun bentuknya, makanya Anda akan membayangkan tangan seperti apa. Kalau Anda disebutkan kepada binatang yang belum Anda ketahui sekalipun, Anda ngerti itu tangan. Maka ulama ahli sunnah wal jamati asyariyati dengan kecerdasan mereka, mereka menggunakan dua manhaj yang semua ada dalam Al-Quran. Namanya manhaj tafid sama manhaj takwil. Tafid itu begini, serahkan urusanmu kepada Allah. Jangan dibahas dan didiskusikan. Lah karena ternyata kadang, tapi ganjel di benak saya. Gimana? Maka di situ perlu namanya takwil. Dan takwil itu bukan men, bukan mengatakan ayat itu tidak ada. Tetap kita nuthbit ma kita akan menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kemudian maknanya karena kalau makna zahirnya orang bisa nggak nggak faham karena berat dan memahaminya tafid serahkan kepada Allah satu sisi jangan anda bahas kata Imam Malik kita marutum bi ayati sifati faburuha kalau kamu melihat ayat tentang tangan Allah mata Allah lewati saja tapi kalau ternyata ganjel aku harus mandek karena banyak yang tanya muridku tanya tetanggaku tanya maka masuk bab takwil Nah, takwil itu ada di dalam akidah kita. Wa ya'lamu tawila illallah rasikhuna fil ilmi. Oh yang mengetahui takwil hanya Allah dan orang yang faham tentang ilmu. Tapi kalau yang yang pakai tafwid saja illallah berhenti. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Selebihnya kita serahkan namanya tafwid. Yang mengatakan ini tidak wakaf waras eh, Allah warasihuna fil ilmi namanya ataf. Berarti yang tahu juga dari ahli-ahli ilmi maka dengan mentakwil istilahnya. Lah mereka punya kunci anti takwil. Sehingga menetapkan tang kaki. cuma lihat, kalau di saat Allah memberikan kasih sayang, kalimatnya adalah dengan tangan Allah dan mata Allah. Tapi di saat namanya neraka dengan kaki Allah. Nah ini, aneh memang kaki tempat kehinaan gitu loh maksudnya. Jadi kaki Allah kehinaan ditakwili maksudnya kemurkaan Allah. Maksudnya kalau kurang isi kurang isi dikasih kaki Allah maksudnya apa? Ya ini neraka sendiri adalah tempatnya kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah. Makanya istilahnya juga pakai istilah kaki. Jangan dibayangkan kaki Allah terlalu begini. Kemudian ada betis Allah. Kemudian ada wajah Allah. Kemudian ketemu Quran kulusyain halikun ila wajah. Semuanya akan hancur kecuali wajah Allah. Kakinya di mana? Bisa tanya begitu nanti. Ha, karena kita tidak menggunakan takwil. Jadi dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati adalah taufid kalau sudah hal begitu, mata Allah, tangan Allah, serahkan kepada Allah. Kalau anda ingin menakwili dengan dalil yang qat'i, dalil yang pasti, seperti istiwa diartikan apa? Ada takwilannya. Maka pembahasannya adalah masalah tafid dan takwil ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Maka kalau ada orang yang mengatakan ini kaki Allah laisa kami syekh dia belum faham makna laisa kami syekh laisa kami syekh memang kakimu pun tidak sama dengan kaki kambing kok Ya kan? Cuman kaki kambing berbentuk jesim. Kakimu sama dengan kaki semut. Gimana maknanya kaki yang ditetapkan oleh Allah tidak sama dengan kakiku tuh kayak gimana sih? Oh, kaki kambing dengan kaki sapi sudah beda dan sebagainya. Orang tidak paham karena semua orang sesuai dengan pengalamannya. Maka ulama dengan tafwid serahkan. Jangan dibahas. Kalau ternyata harus bahas pakai takwil. Itu takwil itu adalah diberi makna yang lain dengan dalil lain agar orang tidak terfokus kepada urusan-urusan yang membahayakan tadi.